الله فالعلم جهاد في سبيل الله لأن الذي يتعلم ويتفقه في دين الله ويستمر على ذلك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى له أجر عظيم فهو يعد نفسه ليكون مشعل هداية يضيء يضيء للناس طريقهم ويبدد الظلام وينفع الله به الأنام ويجعل الله يجعله يجعله الله تبارك وتعالى مشعل هداية وسببا في الخير إذ أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ثم إن هذا الذي يطلب العلم ويجتهد في ذلك له بشائر عظيمة بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرفع طالب العلم إلى منازل العلا ثم إلى الجنة قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ومن ذلك يا عبد الله اخي طالب العلم ان الذي يطلب العلم هم الذين يطلبون العلم هم اشد الناس خشيه لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وثالثا أن الذي يطلب العلم يطلب الزيادة دائما إلى أن يلقى ربه كما قال الله سبحانه وتعالى وقل لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما ورابعا أن الله قرن شهادة طالب العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وخامسا ان من يطلب العلم يبدد الظلام ويزيل الجهاله عن الناس قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن والأمر السادس أن الذي يطلب العلم يعبد الله على بصيرة فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع ولا يتعبد الله إلا بما شرع في كتابه وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والأمر السابع السابع والسادس الثامن أن الذي يطلب العلم يضاعف له الأجر فله مثل أجره وله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله والأمر التاسع أن الذي يطلب العلم يسير في طريق الجنة وهو مبشر بها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والأمر العاشر أن الذي يطلب العلم تستغفر له الملائكة بل يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر والأمر الحادي عشر أن الذي يطلب العلم أن الذي يطلب العلم له منزلة عظيمة بحيث إن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ورضاها دليل على رضا خالقها سبحانه وتعالى والأمر الحادي عشر أن الذي يطلب العلم هو من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به فخرا لهذا الإرث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والأمر الثاني عشر أن الذي يطلب العلم أفضل عند الله من العابد وإن كان أكثر من أكثر منه عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والأمر الثالث عشر أن الذي يطلب العلم لا تنطلي عليه الشبه لأنه متحصن بطلب العلم فالعلم حصن حصين وركن ركين فإذا طرحت عليه شبهة من قبل أعداء الإسلام أو أعداء السنة استطاع حلها ويدمغها بالحجج القاطعة من الكتاب والسنة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق والأمر الرابع عشر أن الذي يطلب العلم يميز بين الأشياء بين التوحيد والشرك وبين الحلال والحرام وبين الهدى والضلال وبين السنة والبدعة وبين الهدى والضلال وبين الطريق المعوج والطريق المستقيم ذلك انه يسير على الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والامر الخامس عشر ان الذي يطلب العلم انما يطلب نورا يسير به في الطريق ويهتدي به في الظلمات قال رسول قال الله تبارك وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم والأمر السادس عشر أن الذي يطلب العلم يكون سعيدا ويعمل بعلمه يكون سعيدا ومرتاح البال وقرير العين يقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه بعض الفوائد العظيمة لمن يطلب العلم بشرط أن يكون مخلصا لله في الطلب وعاملا بعلمه مجتهدا في إصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتواصى يتواصوا بالصبر وأن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر وأن يبذل طالب العلم قصارى جهده من أجل نفع الناس وإفادتهم فإنه يطلب العلم أياما ثم يعود إلى أهله وأهل مدينته وقريته معلما وموجيا وموجها وناصحا ومبلغا عن الله قال رسول الله قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما فعلينا إخوتي وأحبتي في الله أن نجتهد في طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لا تصلي على الذي يعلم الناس الخير فهذا فضل لك يا طالب العلم إذا أخلصت لله عز وجل في هذه العبادة إذ أن طلب العلم عبادة واتقيت الله عز وجل كما قال جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح لأن العلم إذا لم يكن نافعا لا خير فيه بل هو حجة على صاحبه كما قال الله عز و... كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك والقرآن حجة لك أو عليك يا عبد الله فيجب أن نبادر إلى بذله للناس وإلى تزكيته بالدعوة إلى الله على بصيرة والجد والاجتهاد في تطبيق ذلك تطبيقا عمليا بأن يكون طالب العلم قدوة صالحة في نفسه مطبقا لما تعلم وما درس قال الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واستميحكم عذرا عن الترجمه نظرا لضيق الوقت عندي عندي سفر بعد قليل ولعل الاخوه يترجمون هذه الكلمه في وقت لاحق ان شاء الله تبارك وتعالى وفقني الله واياكم لكل خير وجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Berkata Fadilatul Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi Hafizahullah Ta'ala Setelah beliau memberikan mukaddimah Beliau mengatakan Sesungguhnya Sebuah kenikmatan dan kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada saya untuk bisa mengunjungi ma'had ini dan sungguh menjadi kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kalian untuk bisa berada di ma'had ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan berita gembira kepada kalian dengan sebuah berita gembira kata beliau yang artinya barang siapa yang dia mendatangi ke masjid ini tidak menginginkan kecuali untuk menuntut ilmu agama maka sungguh dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ketahuilah Sesungguhnya ilmu agama Sesungguhnya orang yang mencari ilmu agama Adalah seorang yang dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dengan ilmu yang telah dia pelajari Dia akan memberikan manfaat untuk dirinya Di dalam agamanya Dan juga dia akan bisa terus menerus berada di atas ibadah Kepada Allah Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia menuntut ilmu agama, dia menjadikan dirinya itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dia akan memiliki pelita dan lampu untuk menerangi jalan yang akan dia tempuh menuju keriluan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan memberikan manfaat dengan izin dari Allah kepada manusia dan Allah menjadikan dia sebagai pelita untuk hidayah manusia dan kebaikan mereka. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya menuntut ilmu agama adalah kewajiban. Oleh karena itu, seorang yang dia menuntut ilmu agama dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang dia menuntut ilmu menuju derajat yang sangat tinggi. Kemudian setelah itu menuju surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan dia berilmu dengan beberapa derajat. Yang kedua, dari keutamaan seorang yang menuntut ilmu wahai hamba Allah Wahai saudaraku, seorang yang dia menuntut ilmu agama, mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya hanya saja hamba-hambaku yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Yang ketiga, keutamaan seorang yang dia menuntut ilmu. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, maka dia akan terus meminta kepadanya tambahan-tambahan kebaikan sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah mengatakan kepada rasulnya di dalam ayatnya yang artinya katakanlah wahai Muhammad ya Robku tambahkanlah untukku ilmu agama. Yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensejajarkan persaksian Allah dengan persaksian orang-orang yang mereka menuntut ilmu agama dan juga persaksian malaikat-malaikatnya di atas tauhid dan di atas mengesahkan Allah di dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Begitu juga malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang mereka berilmu di atas kebenaran. Sungguh tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali, kecuali Dia dan Dialah Allah Zat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Yang kelima, seorang yang dia menuntut ilmu agama, maka dia akan menghilangkan kegelapan kebodohan yang ada di masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apakah sama Katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang-orang yang dia mengetahui ilmu agama dengan orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama? Sesungguhnya yang mereka memahaminya adalah orang-orang yang memiliki akal dan fikiran yang baik. Yang keenam, sesungguhnya orang-orang yang mereka menuntut ilmu agama, maka dia akan sanggup beribadah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah, sehingga dia tidak akan meletakkan kakinya kecuali dengan di dalam apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meletakkannya. Dia tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Aku menyeru ke dalam jalan tersebut kepada Allah di atas ilmu aku dan orang-orang yang mengikuti bersamaku tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau tidak ada sekutu bagimu sesungguhnya aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan yang ketujuh seorang yang dia menuntut ilmu agama Allah akan melipat gandakan pahala untuknya dalam keadaan dia tidak terkurangi sedikit pun dari pahalanya. Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya barang siapa yang dia menyuruh kepada petunjuk maka sungguh dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat dan tidak berkurang sedikit pun dari pahala-pahala yang telah dia dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Barang siapa yang dia menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kedelapan. Sesungguhnya orang-orang yang dia menuntut ilmu agama, dia telah berjalan menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini telah diberitahukan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yang artinya siapa yang dia meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka sesungguhnya dia sedang menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, sesungguhnya orang-orang yang mereka menuntut ilmu agama, maka akan dimintai untuk mereka ampunan oleh para malaikat-malaikat Allah. Bahkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, mereka akan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang menuntut ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya seorang yang berilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh malaikat-malaikatnya dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan mereka akan memintakan ampun bagi orang-orang yang mereka memiliki ilmu agama. Yang ke sepuluh Sesungguhnya mereka yang menuntut ilmu agama, dia memiliki kedudukan yang tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat-malaikat Allah mereka akan menutupkan sayap-sayap mereka dalam bentuk ketawaduan dan kerendahan diri mereka kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya malaikat-malaikat Allah mereka akan meletakkan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama sebagai bentuk ketawaduan dan kerendahan diri mereka, kerendahan hati mereka kepada orang-orang yang mereka menuntut ilmu agama. Yang ke-11. Sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu agama, dia telah menjadi pewaris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cukup ini adalah sebuah kebanggaan dengan warisan yang telah dia dapatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi mereka tidak meninggalkan dinar atau dirham, mereka hanya meninggalkan ilmu. Maka ya, siapa yang telah mendapatkannya, dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Yang ketiga belas, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu agama, maka sungguh dia kedudukannya di sisi Allah lebih mulia daripada seorang yang dia rajin ibadah walaupun orang yang rajin ibadah lebih banyak ibadahnya di sisi Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang artinya sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan seorang yang hanya rajin ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Yang ketiga belas, Sesungguhnya orang yang dia menuntut ilmu agama, orang-orang yang mereka telah menuntut ilmu agama, dia telah menempatkan untuk dirinya sebuah perisai yang sangat kuat. Dengan dia menuntut ilmu agama, dia telah membentengi dirinya dari berbagai model hal-hal syubhat, syubhat doktrin-doktrin yang akan merusak keimanannya. Ketika dia mendapatkan sebuah doktrin, maka dengan mudahnya dia akan meluruskannya dan menyelesaikannya. Dan dia akan melawan doktrin itu dengan dalil, dengan hujah yang kuat, baik dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, dan sungguh kami telah melawan dengan kebenaran kepada kebatilan sehingga kebatilan itu hancur dan kebatilan itu akan hancur dan mereka akan mendapatkan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat belas, seorang yang dia menuntut ilmu agama, dia akan sanggup membedakan antara kebaikan dan kejelekan, antara tauhid dan syirik, antara petunjuk dan kesesatan, antara sunnah dan bid'ah, antara jalan yang bengkok dan jalan yang lurus. Mengapa demikian? Karena dia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allah berfirman, yang artinya barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka kelak di sorga Allah akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Dari kalangan nabi-nabi Allah, dari kalangan orang-orang yang jujur, dari kalangan para syuhada, dan orang-orang salih dan mereka adalah sebaik-baik teman. Yang kelima belas, seorang yang dia menuntut ilmu agama, dia akan memiliki cahaya yang dengannya dia akan menerangi jalan yang akan dia tempuh menuju keridhaan Allah dan dia akan mendapatkan petunjuk di dalam kegelapan kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh wahai Muhammad, kamu sebelumnya tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman, tetapi kami jadikan engkau sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk denganmu orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hambanya. Yang ke-16, seorang yang dia menuntut ilmu agama, maka dia akan menjadi seorang yang selalu ceria, seorang yang selalu tenang hatinya, seorang yang selalu berada di dalam keoptimisan diri. Dia akan menjadi seorang yang beramal dengan seorang yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang artinya barang siapa yang dia beramal dengan amalan salih di antara kalian dalam keadaan dia beriman kepadanya maka apakah dia laki-laki atau wanita maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang indah dan akan kami berikan kepada mereka balasan dengan apa yang terbaik yang telah mereka lakukan. Ini semua wahai saudara-saudaraku adalah sebagian faidah bagi orang-orang yang mereka menuntut ilmu agama, keutamaan yang mereka miliki. Namun ini semuanya disyaratkan seseorang harus mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menuntut ilmu agama dengan ilmunya dia akan menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam dan mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Kemudian dia saling menasehati di atas kebenaran dan dia saling menasehati di atas kesabaran. Dia harus setelah memiliki dan mengetahui keutamaan di atas, memeras segala kemampuannya untuk memberikan manfaat dan memberikan kebaikan kepada manusia. Karena ketahuilah Seorang yang dia telah menuntut ilmu agama dengan beberapa tahun saat lamanya, dia akan kembali kepada kampung halamannya, akan menjadi seorang yang menebar kebaikan, akan menjadi seorang yang mengingatkan masyarakatnya di atas kebaikan untuk menuju ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya seandainya tidak ada satu golongan seandainya ada dari seandainya ada satu golongan dari kalangan manusia di antara mereka satu kelompok yang mereka belajar ilmu agama, mereka mendalami ilmu agama sehingga mereka kelak akan kembali menuju kampung halamannya dan mengingatkan mereka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya dunia ini adalah benda yang terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah atau seorang yang dia berilmu atau seorang yang dia menuntut ilmu agama. Maka oleh karenanya wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku, kita semua bersemangat di dalam menuntut ilmu agama yang syar'i, ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya seorang yang dia menuntut ilmu agama, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keutamaan darinya. Maka ketahuilah, dengan engkau menuntut ilmu agama, kemudian engkau menambah di atas itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian semuanya. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb yang memiliki arsh yang sangat besar agar Allah memberikan kepada kita semua rizki berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih karena ketahuilah ilmu yang dimiliki oleh seseorang seandainya tidak dalam kondisi bermanfaat maka ilmu itu akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an adalah hujjah untuk kamu ataukah hujjah yang akan menyerang dirimu. Wahai hamba Allah, wajib bagi kita semuanya untuk bersegera untuk bersegera untuk menyebarkan ilmu agama ini kepada manusia. Kita berusaha dan bersegera untuk mengajak manusia berdakwah di jalan Allah di atas ilmu agama Islam ini dengan penuh semangat, dengan penuh usaha. Kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan apa yang telah kita ketahui. Tentunya kita harus melakukan apa yang telah kita ketahui dari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai manusia, apakah kalian menyuruh manusia kepada kebaikan, namun kalian lupa kepada diri-diri kalian dalam keadaan kalian telah membacakan Alkitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada nabinya dan kepada para sahabatnya dan orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Demikian terjemah kurang lebih. Atas perhatian semuanya kami ucapkan jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.